sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.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 mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-368 ini, didukung oleh para pemain, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Mogan sebagai Prakalpa, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus Urspon sebagai Ranggu, M. Abud sebagai Arya Dwi dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pekarangan marah sekali. Dia segera menyadari bahwa bekas anak buahnya telah membelot pada empu bajil. Kagarangan menjak-menjak. Sambil bertolak pinggang dia menantang Prakalpa dan sembilan orang temannya yang bermaksud menangkapnya. Ayo Prakalpa dan kalian semuanya, jangan sungkan-sungkan, tangkaplah aku. Tangkaplah Gagarangan. Kalau memang kalian berani dan bisa melakukannya. Maaf Kakang Gagarangan, kami tahu bahwa Kakang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan di atas kami. Tapi kami sekarang ini sudah memilih. Kami memilih tidak lagi menjadi anak buahmu. Dan kami harus mengemban tugas dari atasan kami, Empu Bajil dan Dewi Sambi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Kakang Gagarangan terpaksa menghadapi kami. Ah, babu, oh, babu, bajingan-bajingan tak bermutu. Akan kulalap kalian semuanya. Ayo kawan-kawan, Tunggu apa lagi? Kita sergap dia. Yeah! sungguhan sini. Tak tampak merasa cemas melihat teman-temannya yang tersungkur jatuh. Ketika keadaan mereka sedang gawat, sementara kegagalan masih terus berlaku, Budi Sambi dan sembilan orang anak yang muncul. Saleh, akhirnya kau yang beruntung Prakalpa. Akhirnya kau yang beruntung bisa menemukan bajingan tengik itu. Dia berusaha melawan kami, Tuanku Dewi. Dan lihatlah, beberapa orang di antara teman-teman kami terluka. Hmm, mundirlah. Ayo, kalian mundir semua. Biar aku yang membereskan orang ini. Hah? Apa yang kau inginkan, Dewi Sambi? Menangkapmu dan juga membunuhmu. <laughs> Kau pendek pendekar sombong. Dan kau pendekar berjiwa cecurut. Mengapa kau melarikan diri, ha? Kau takut mati? Dasar laki-laki berjiwa cecurut. Kau hanya pantas dibunuh dan mayatmu dilempar ke pinggir jalan. Hah? Mulutmu kotor, kau wanita jalan. Kau pendekar wanita yang tidak mempunyai hati. Aku tidak sudi lebih lama lagi menjadi ketibaanmu, ha? Sudahlah, Gagarangan. Sekarang ini sudah terlambat. Sekalipun kau akan menyerah, aku tidak akan bisa mengampunimu. Kesalahanmu sangat besar. Dan Kakang Bajil sudah memerintahkan agar aku segera membinasakanmu malam ini juga. Aku tahu, Sami. Kau mempunyai aji tapak wisa yang ampuh. Tapi ketahuilah, kali ini aku tidak bermaksud melarikan diri. Kalau begitu, kau pasti mati di tanganku. Itu tidak menjadi soal. Aku sudah muak melihat kalian berdua. Sisa-sisa hidupku hanya akan menjadi kotor jika terus mengabdi kepada pendekar-pendekar seperti kalian. Kalian manusia-manusia busuk, manusia-manusia yang tidak senonoh. Cukup gagarangan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk bicara panjang lebar. Sekarang, bersiaplah kau. Aku sudah siap, Sambi. Ayo, majulah.

sambil merasa geram karena serangannya yang pertama kali terpaksa harus gagal dan hanya menerpa ruangan kosong. Kembali dia memperbaiki letak berdirinya. Kemudian serentak menyerang dengan kencang, Budi sambil mengirimkan pukulan beruntun. Kegarangan menjadi gugup sebentar, tapi kali ini pun dia mampu membendung serangan lawannya. Sementara itu anak buah mereka berdiri menonton jalannya pertarungan. Sepuluh jurus segera berlalu. Dewi sambil merasa tidak sabar lagi. Kemudian dia melompat mundur sambil berteriak nyaring. 哎呦！ serangan serangan menggebu nampak kegarangan mulai keteter. Sepuluh jurus segera berlalu dan nampaknya kegarangan tidak mampu lagi membendung serangan-serangan Dewi Sambi yang datang bagaikan gelombang lautan. Dan suatu ketika dia lengah, saat itulah Dewi Sambi melompat dan sambil berteriak nyaring, dia mengirimkan pukulan tapak Wisanya. Aku itu pastilah ini mampus. Siapa dia Ranggu? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuanku Dewi. Ayo, mengaku saja. Siapa yang telah berani melemparku dengan sepotong batu kerikil? Cepat! Majulah ke depan. Orang itu harus dihukum berat. Berat apa? Ya, Tuanku Dewi. Huh. Apa kau juga tidak tahu siapa orang itu? Ampun, Tuanku Dewi. Saya juga tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Saya kira kami semua tidak tahu, Tuan Kudewi. Benar, Tuan Kudewi. Kami semua sedang tercekam oleh jalannya pertarungan antara Tuan Kudewi dan Gagarangan. Kami sama sekali tidak tahu siapa orang itu, Tuan Kudewi. Hmm. Benar orang itu bukan salah satu di antara kalian? Saya kira bukan, Tuan Kudewi. Saya kira bukan di antara teman-teman. Pastilah ada orang lain yang telah melakukannya. Hmm. Kalau begitu, pastilah ada seorang pendekar berkemampuan tinggi telah ikut campur urusan kita. Dan pastilah pendekar itu sekarang ini berada tidak jauh dari kita. Oh, lihat Tuanku Dewi, lihat siapa orang itu? Dewi Sambi dan juga yang lain segera menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Ranggi. Dewi Sambi terkejut. Ia melihat sosok tubuh muncul dari balik semak belukar, kurang lebih sepuluh langkah jauhnya dari tempatnya berdiri. berselang di atas langit dan angin menyapu punggung punggung bukit. Dengarlah, dengarlah bunyi serangga malam yang sedang bercinta. Mereka berciuman di balik rumpun-rumpun ilalang. Mereka bergendongan di atas rawa-rawa. Si jantan menghapus peluknya dan si betina menangis bahagia. Bagaimana bunyi bait-bait syairku tadi? Siapa kau ini, hai orang asing? Aku adalah seorang pengembara yang hina. Aku berjalan mengitari bumi, bergandengan dengan matahari. Aku tidur di atas pangkuan bulan-bulan bernama, Dan aku bercinta dengan kayalan-kayalanku sendiri. Aku terbangun ketika fajar mulai menyingsing. Dan aku segera menyadari bahwa dunia semakin tua. Dunia bagaikan orang tua yang bangga dan berjalan tersiap-siap tulang punggungnya rapuh, matanya rabun, pakaiannya kotor dan busuk, rambutnya putih kusam, wajahnya keriput, dan giginya sudah tanggal seluruhnya. Ketika si tua bangga mencoba untuk bernyanyi, maka yang terdengar adalah suara sumba. Hentikan! Hentikan! Aku tidak butuh mendengar sair-sair tolol seperti itu. Aku hanya ingin tahu siapa namamu. Aku adalah seorang pengembara yang hina. Namaku melekat di awang-awang. Tidak seorang pun bisa membacanya. Hmm. Baiklah orang asing. Rupanya kau keberatan menyebutkan siapa namamu. Sekarang, aku ingin tahu asal-usulmu. Kalau kau pendekar, maka kau pendekar dari perguruan mana? Di mana tempat tinggalmu, dari mana asal datangmu? Aku datang dari balik kabut kegelapan. Aku turun ke muka bumi ini bersama setetes darah. Akulah pendekar syair berdarah. Cukup. Siapapun dirimu, sekarang aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar yang tinggi hati. Mungkin kau merasa ada sesuatu yang patut untuk kau sombongkan. Berapa? Ya, Tuanku Dewi. Coba kau mainkan beberapa jurus kalau kau mampu melakukannya, aku ingin kau segera meringkus orang ini. Tangkaplah dia dan bungkamlah mulutnya selama-lamanya supaya dia tidak lagi menyanyikan syair-syair bodoh seperti itu. Baik, Tuanku Dewi. segera membuat kuda-kuda. Dia sudah bersiap-siap untuk menyerang si pendekar aneh. Tapi pendekar aneh sama sekali tidak bergerak. Bahkan sama sekali tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Dia kelihatan sangat tenang, setenang arca batu. Sesaat lamanya Prakalpa menjadi ragu-ragu. Prakalpa, apa yang kau tunggu? Oh, baik Tuanku Dewi. Saya akan segera meringkus orang ini. Ya, Rakapa terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan mampu bergerak begitu cepatnya. Rakapa meraba perutnya dan mendadak tangannya sudah menggenggam ususnya sendiri yang terburai keluar. Berani sekali kau berbuat seperti itu orang asing. Mengapa aku tidak berani melakukannya? Dengar orang asing. Kami tidak pernah mempunyai urusan dengan Bahkan rasanya baru pertama kali ini kami bertemu dengan Cepatlah tinggalkan tempat ini. Aku akan melupakan peristiwa ini dan menganggap semua selesai sampai di sini. Kau boleh pergi dan kami tidak akan mengganggu perjalananmu. Kau boleh pergi mengembara sesuka hatimu. Kau sudah membuka urusan denganku. Aku tidak akan pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kau inginkan orang asing? Kalau kau ingin menonton pertarungan, kau boleh menonton dari tempat yang jauh. Aku akan membereskan orang itu. Dia adalah seorang anak buahku sendiri. Dia sudah mengkhianati kelompokan. Ditangkap dan dibinasakan sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan salah seorang di antara kalian menyentuh orang itu. Apa? Dia adalah orang buruan kami. Sudah sejak kemarin kami mencari dan memburunya. Dan sekarang kau bermaksud melindunginya? Ya. Kalau memang mampu, aku bermaksud melindunginya. Aku tidak senang kalian membuat kekejaman di depan mataku. Kalian telah berbuat tidak adil pada orang ini. Kalian telah main keroyok kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kalian dan jelas itu adalah kebiasaan buruk, marilah. Aku pasti akan bisa memuaskan hati kalian. Aku akan melayani kalian. Ayo, majulah bersama-sama. Betapa setan jahanam. Kau sudah bosan hidup rupanya. Kau pasti akan kami binasakan. Sambi segera memerintahkan agar anak buahnya mengadakan persiapan untuk menyergap pendekar aneh. Mereka kemudian bergerak melingkari pendekar aneh. Dewi Sambi sendiri tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia buru-buru menyiapkan aji tapak wisanya. Sementara itu pendekar aneh masih tetap kelihatan tenang. Dia terus berdiri tanpa bergeming sedikit pun. <laughs> Aku datang dari balik dunia kegelapan Aku terbang bagaikan seekor kelelawar haus darah. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan buat dunia ini berwarna merah. Jangan hiraukan syair-syairnya. Ayo, cepat sergap dia. anak buahnya, Dewi Sambi segera menyergap pendekar aneh. Pendekar aneh melengkungkan tubuhnya ke udara, kemudian hingga dengan cantik di atas rongga batu. Dewi Sambi sangat kesal. Sekarang mereka terpaksa menghadapi dua orang musuh. Sementara itu Gagarangan merasa lega karena mendapatkan pertolongan. Dia ikut bertarung dengan semangat membara. Sambi terkejut. Dia marah bukan main. Dalam beberapa gebrakan saja orang-orangnya sudah terjungkal jatuh dan tak berkutik lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pendekar anak itu sudah berhasil merobohkan delapan orang. Melihat keadaan anak buahnya yang semakin terdesak dan tidak berdaya, Heri Sambi memutuskan untuk menggunakan aji tapak bisa. Suatu saat dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Maka secepat kilat pendekar wanita itu melompat dan bertarung dengan tenangnya. Nah, apakah Haji Tapak bisanya tidak mempan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.